kitabnya bismillah. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah la an-nafiyatu lil jinsi. hiya min akhwati inna la nafiyatul jins ini termasuk dari saudaranya inna wa ta'malu amalaha dan dia beramal seperti amalannya inna wa tansibu al isma wa tarfa'u al khabara dia menasobkan isim dan dia merofakkan khabar seperti sama-sama nanti masuk kepada jumlah ismiyah. Yang mana asal dari jumlah ismiyah isim dan khobarnya dia nanti ini asalnya itu adalah muktada khobar. Karena sama-sama syaratnya yaitu beramal sama seperti dengan inna dan inna itu masuk kepada muktada dan khobar. Ini la nafiyatu lil jinsi. Contohnya beliau di sini la syahida zurin mahbubun. Tidak ada orang yang bersaksi dengan persaksian dusta itu dicintai. Ya. Tidak ada orang yang memberikan persaksian dusta mahbub itu dicintai. La nafiyatul lil jinsi amilatun amala inna. La di sini adalah nafiyatul lil jinsi beramal seperti amalannya inna. Syahida ismula an-nafiyatul lil jinsi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Zurin mudhaf ilai dijerkan dan tanda jernya itu dengan kasroh. Mahbubun khobarula an-nafiyatul lil jinsi dirofakan dan tanda rofaknya dengan dhamma. Sekarang di sini beliau ingin menyebutkan beberapa syarat yang dengan syarat ini harus terpenuhi baru nanti la nafiyatul jinsi boleh beramal. Ini syarat yang khusus hanya ada pada la nafiyatul jinsi dan tidak ada pada inna dan saudara-saudaranya yang lain. Syurutul an nafiyatul jinsi. Syarat-syaratnya la nafiyatul jinsi. Ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Hendaknya isim dan khobarnya itu harus sama-sama datang dari isim nakirah ya isim dan khobarnya kedua-duanya nanti harus sama-sama isim nakiro tidak boleh ma'rifat ma'rifat atau ma'rifat nakiro atau nakiro ma'rifat semuanya harus nakiro mau isimnya nakiro mau khobarnya pun juga nanti harus nakiro kemudian yang kedua Allah yataqaddama khobaruha ala ismiha khobarnya nanti tidak boleh mendahului isimnya. Ini berbeda halnya dengan inna dan saudara-saudaranya ya. Inna dan saudara-saudaranya yang lain nanti khobarnya itu boleh mendahului isimnya apabila khobarnya berbentuk isim ma'rifat eh, eh isimnya berbentuk isimnya khobarnya berbentuk sibul jumlah kemudian isimnya berbentuk isim nakiro atau isim ma'rifat maka nanti khobar bisa didahulukan atas isimnya. Kalau la nafiyatul jinsi nggak boleh. Khabar itu nggak boleh mendahului. Harus setelah la nafiyatul jinsi isim baru khabar. Tidak boleh ditukar. Ya, tidak boleh khabar itu mendahului isimnya. Kemudian yang ketiga, Allah bako la biharfi jarrin. La nafiyatul jinsi nanti tidak boleh didahului dengan harfu jer. Nanti kalau dimasuki harfu jer, dia batal beramal. Yang beramal nanti harfu jernya. Seperti la ilma malah menjadi bila ilmin. Ya. Kalau kemasukan harfu jer, yang beramal nanti huruf jernya. La-nya tidak beramal. makna tetap ada nanti ya, ataupun dari sisi beramalnya tidak beramal. Bila ilmin dengan tanpa ilmu. Tanpa ilmu, tidak ada ilmu, lamnya di situ tetap maknanya tetap ada namun amalannya tidak tidak ada. Itu tiga syarat yang disebutkan oleh beliau di sini. Atau kalau nanti di kitab yang lain disebutkan ada syarat yang keempat antara la dengan isimnya harus bersambung langsung. nggak boleh ada satupun yang memisahkan. Jadi setelah la itu harus isim. nggak boleh ada huruf jer, nggak boleh ada apa, nggak boleh ada yang lainnya. Itu dalam kitab yang lain ada tambahan seperti itu ya. Jadi la nafiatul jinsi dengan isimnya itu harus bersambung langsung. Kalau dengan khobar nggak syarat ya. Paham ini? Kalau dengan khobar itu nggak syarat. Seperti tadi contoh di atas. La syahida zurin mahbubun. Antara khobar dengan la nafiatulil jinsi dipisah dengan mudafun ilaih. Yang jadi isimnya kan syahida. Adapun zurin di situ kan adalah Mudof. Ilehnya ya, mahbubun sebagai khobarnya, itu dipisah antara dia dengan isim dengan la fiatul jinsi, masih bisa dipisah dengan mudhafun ilai Dan itu boleh. Adapun kalau isimnya, itu nggak boleh ada pemisah. Harus bersambung langsung. Setelah la nafiyatul jinsi, itu harus bersambung langsung. Adapun khobarnya, itu nggak harus. Bisa jadi setelah isim itu khobar, bisa jadi setelah isim itu mudhof ilaih baru khobar tergantung bagaimana susunannya. Tapi kalau antara la nafiyatul lil jinsi dengan isim itu wajib bersambung langsung. Baru la nafiyatul lil jinsi itu boleh beramal. Atau syarat yang kelima la nafi la di situ harus bermakna nafi. Tidak boleh bermakna selain daripada nafi, tidak boleh bermakna nahyi tidak boleh bermakna taukid, tidak boleh itu semua. Lamnya di situ harus bermakna nafi. Kalau maknanya selain makna nafi, meskipun isim setelahnya nakiro, lamnya di situ tidak beramal. Ya, lamnya di situ tidak beramal. Jadi itu dua syarat yang harus dipahami tambahannya. isimnya pertama harus nakiro dan khobarnya juga harus nakiro. Kemudian khobar tidak boleh mendahului isim. Berbeda dengan inna dan saudaranya ya. Khobarnya bisa mendahului isimnya. Sama seperti hukum mubtada khobar. Kemudian yang ketiga. La nafiyatul jinzi tidak boleh kemasukan harfu jer. Nanti kalau kemasukan huruf jer, yang beramal di situ adalah huruf jernya. Tapi makna dari la nafiyatul lil jinsi tetap ada. Amalannya yang beramal adalah huruf jernya. Seperti la ilma menjadi bila ilmin. Yang memajur eh, ilm isimnya dibaca majur karena kemasukan ba harfu jer. Adapun dari sisi makna, makna la nafiyatul lil jinsi tetap ada. Tidak ada ilmu Paham? Itu jadi bukan berarti kalau dia kemasukan huruf jar e, eh, maknanya pun hilang, enggak. Bukan berarti dia enggak beramal terus juga maknanya hilang, enggak. Tidak beramal namun makna tetap ada. Ya, tidak beramal namun makna tetap tetap ada. Kemudian yang berikutnya kata beliau di sini Anwa'u ismillah an-nafiyati lil jinsi, jenis-jenis isim la nafiyatu lil jinsi. Jadi sekarang kita ingin membahas tentang isimnya. Bagaimana jenis-jenisnya? Yang pertama mudhafun, yang kedua syabihun bil mudhafi, yang ketiga mufradun. Jadi isim la nafiyatul lil jinsi itu ada tiga bentuk ada yang mudhaf, ada yang syabihun bil mudhaf dan juga ada yang mufrad. Sekarang yang kita bahas adalah isim la nafiyatul jinsi yang berbentuk mudhaf. Nanti hukumnya seperti ini kata beliau contohnya la taliba ilmin kasulun. Tidak ada penuntut ilmu yang malas. Ya. Tidak ada penuntut ilmu yang malas. La nafiyatul lil jinsi taliba ismu la an nafiyatul lil jinsi mansubun wa alamatu nasbi al fathah ilmin mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah. Kemudian kasulun khabarula an-nafiyatul jinsi marfuun wa alamatu raf'ihi ad dhamma Itu yang pertama. Nah, di sini nanti yang perlu kalian pahami hukum membacanya sekarang. Ya. Kalau dalam kitab yang lain dalam kitab an nahu Al-Kafi sama pengarangnya sama-sama dari musonif dari kitab Mulakhos ini juga beliau menyebutkan isim la nafiyatul lil jinsi dalam apabila dalam keadaan mudhof maka dia itu berbentuk isim mu'rab dan dibaca nasab. Ya. Bukan dari kalangan isim apa nih ya. Jadi isim la nafiyatul jinsi apabila dia itu mudhof maka i'rabnya nanti i'rab isim mu'rab. Bukan dari kalangan isim mabni. Nanti juga ada isim la nafiyatul jinsi yang mabni. Kalau ini dia mu'rab. Berarti maksudnya harokatnya bisa berubah-ubah. Kemudian mansuban dan dia dalam keadaan nasab, bukan mabni. Jadi kalau kita baca contoh tadi, La taliba ilmin kasulun la annafiyatu lil jinsi min akhwati inna. Taliba la annafiyatu lil jinsi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Cara i'rabnya nanti seperti itu. Enggak boleh dikatakan ismula mabniun alal fathi, enggak boleh. Loh kenapa enggak boleh seperti itu? Karena dia datang dengan bentuk mudhof. Jadi kalau isimnya la nafiyatulil jinsi mudof, setelahnya ada mudov ilai dan mudof ilainya ini harus nakiro ya. Enggak boleh mudof ilainya berbentuk ma'rifat karena nanti kalau isim setelahnya dikasih tanda ma'rifat seperti la talibal ilmi ada alif lamnya, maka taliba di sini pasti juga dihukumi ma'rifat. Jadi harus setelahnya juga nakiro. Nakiro jumpa nakiro sehingga terpenuhi syarat dari la nafiyatul lil jinsi harus itu apa isimnya harus isim nakira. Jadi la taliba ilmin di sini tidak ada isim ma'rifat. Ya, kenapa? Karena ilmin juga nakira taliba juga nakira Paham? Jadi mudhof ilaihnya juga harus berbentuk isim nakira nggak boleh isim ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya isim ma'rifat, berarti isimnya di sini tertakkit berbentuk isim ma'rifat. Ah, nanti, perhatikan, i'rabnya nanti dia itu mu'rob mansub. Bukan mabniun, tapi dia mu'rob mansub. Paham? Irobnya seperti yang tadi kita sebutkan ya. Ismula nafiatul jinsi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirihi. Itu cara i'rabnya. Kemudian yang kedua, isimnya la nafiyatul jinsi berbentuk syabihun bil mudhaf. syabihun bil mudhaf itu sudah pernah Ana sebutkan dulu ketika kita membahas munada ataupun juga membahas la nafiatul jinsi di kitab Muktarob. Itu sudah Ana jelaskan, seingat Ana agak panjang penjelasannya tentang syabihun bil mudhaf. Jadi syabihun bil mudhaf itu isim la nafiatul jinsi bersambung dengan sebuah isim yang lain yang menyempurnakan makna isim la nafiyatul jinsi. Itu namanya syabiyun bil mudhof. Dia menyerupai mudhof tapi bukan mudhof. Ya, hanya dikatakan serupa karena sama-sama menggunakan isim setelahnya untuk menyempurnakan makna. Namun kalau mudhof, isim setelahnya itu nanti dia majrur. Kalau ini isim setelahnya itu tidak majrur. Makanya dikatakan serupa dengan mudhof. Fungsinya nanti untuk menyempurnakan maknanya. Hukumnya sama nanti ya, baik nanti penyempurnanya itu sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il atau sebagai maf'ul bi atau jer dan majrur, itu hukumnya sama. Contohnya kita lihat di sini la fa'ilan khairon makruhun. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan makruhun yang dibenci. Di sini kita singgung masalah syabihun bil mudhof. Yang namanya syabihun bil mudhof, kenapa diserupakan dengan mudhof? Serupa saja. Karena isimnya la nafiyatul lil jinsi di sini sama-sama baik dia mudhof atau syabihun bil mudhof sama-sama membutuhkan isim setelahnya. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan makna yang ada pada isimnya. La nafiyatulil jinsi. Karena sama-sama membutuhkan isim setelahnya. Berarti sama-sama bisa diserupakan dengan mudof. Cuman kalau dia mudof. Isim setelahnya itu majrur sebagai mudof ilai. Kalau ini isim setelahnya nggak majrur. Nah di sini khairon. Di sini nasab sebagai maf'ulun bi. Isim fa'il beramal. Ya, tidak ada orang yang melakukan. Apa yang dia lakukan di sini? Khairon, kebaikan, makruhun yang dibenci. Kalau mudhof ilaih kan setelahnya harus majrur. Dia harus majrur mudhof ilaihnya kan? Kalau ini tidak. Bisa jadi sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai naibul fa'il, sebagai maf'ul bi atau yang lainnya. Tapi dia dinamakan dengan syabihun bil mudhaf. Ah, dalam keadaan ini hukum isim la nafiyatul lil jinsi itu mu'rab mansub. Ya. Hukum isim la nafiyatul lil jinsi dalam keadaan seperti ini hukumnya itu adalah mu'rab mansub sama dengan yang tadi yang pertama ketika dia mudhof Ya. Hukumnya adalah mu'rob mansub. Paham? Sama-sama ya. Jadi kalau misalkan kita irob tadi fa la fa ilan fa ilan ismul la annafiyatu lil jinsi mansubun Wala matunasbihi nasbihi al fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Di sini dibaca tanwin ya. Harus dibaca dengan tanwin fa ilan bukan fa fa'ila. Karena dia bukan mudhof. Kalau mudhof baru tanwin itu hilang gitu. Tapi karena dia bukan mudhof, maka dia isi mu'rob tidak ada alif lamnya, maka dia harus menerima hukum tanwin. Maka cara membacanya nanti la fa'ilan khairon. Jadi kalian harus bisa bedakan mana yang mudhof. Kalau mudhof nanti isimnya tidak boleh dibaca dengan tanwin. Mana yang syabihun bil mudhof. Kalau syabihun bil mudhof isimnya dibaca dengan mu'rob mansub bit tanwin dengan tanwin. Karena tidak ada tanda makrifat di situ. Sehingga tidak boleh dia dihilangkan tanwinnya. Jadi hukumnya sama? Sama-sama mu'rob mansub. Makruhun khabarullah an jinsi marfu'un wala alamatu raf'i ad-dhammatu ala akhirih. Ini sama juga. Sekarang asalis yang ketiga. Ismul isimnya la an lil jinsi. Tapi dia ismula yang berbentuk mufrad. Mufrad di sini bukan masalah bilangan ya. Bukan. Mufrad di sini adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya, yang dia itu bukan mudhof dan juga bukan syabihun bil mudhof. Itu namanya mufrad. Meskipun nanti dia datang dengan bilangan musanna ataupun jama. Yang penting dia di situ bukan mudhof dan juga bukan syabihun bil mudhof. Contohnya lihat. La sodiko godirun. Di situ bacanya sodiko tanpa tanwin. Karena nanti hukumnya kalau nanti dia berbentuk mufrad itu hukumnya dimabnikan di atas tanda nasobnya. Ingat ya, anak kasih bahasa dimabnikan di atas tanda nasobnya bisa jadi dengan fathah, bisa jadi dengan ya, atau bisa jadi dengan kasroh. Paham itu? Yang namanya mufrad, isimnya la nafiatul jinsi yang mufrad, hukumnya nanti itu mabni. Dan yang namanya isim mabni itu tidak boleh ditanwin. Tidak ada isim mabni yang ditanwin. Sudah? Kemudian tanda mabninya dengan apa? Mabniun alal apa di sini nanti kita irob. Mabniun ala mayun sobu alaihi. Mabni di atas apa yang menasobkannya. Kalau nanti dia berbentuk isi mufrad, tanda nasobnya berarti dengan fathah. Berarti nanti kita katakan sodiko ismullah annafiyatu jinsi mabniun alal fathi fi mahallin nasbin ismullah. Ya, menduduki kedudukan nasab seperti sebagai isimnya lah. Kalau misalkan nanti contohnya seperti contoh yang berikutnya ya. La multazimatin khainatun. Tidak ada wanita-wanita yang multazima, yang iltizam di atas ketaatan, di atas kebaikan, khaina berkhianat. Kita sekarang kalian lihat multazimatin. Di sini berbentuk jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya itu dengan kasroh. Maka kalau nanti begitu i'rabnya multazimatin ismula annafiyatul lil jinsi mabniun alal kasri li'annahu jam'u muannasi salim fi mahalli nasbin. Karena semua isi mabni nanti ingat kaidah isi mabni, semua isi mabni i'rabnya nanti memangkai fi mahalli. Dan kalau dia kita golongkan isi mabni, mabninya di sini tidak boleh ditanwin. Ya, ghairu munawwan, tidak boleh ditanwin. Kalau nanti dia yang mufrad. Ya, seperti sodiko tadi. Dan ingat ya, mabni ini adalah mabni yang muncul baru. Karena isi mabni sebenarnya yang asal tidak ada ini di sini. Isimnya lana fiatul jins enggak ada. Isi mabni itu domir, isi mausul, semua domir itu isim mabni. Semua isi mausul mabni, semua isi isyarah mabni, sebagian zorof mabni. Kemudian apalagi uh, isim-isim fi'il mabni. Itu isim isim mabni yang asli ya. Kalau yang ini, ingat ini, kalau ini namanya mabni aridon, mabni yang muncul baru karena sebab. Apa sebabnya? Karena menjadi isimnya lah nafiyatulil jinsi. Kalau misalkan kalian keluarkan dia dari la nafiyatul jinsi, apakah dia masih mabni? Tidak. Misalkan kalian buang lanya, kalian datangkan sodikun godirun. Apakah dia mabni? Enggak. Paham? Enggak mabni lagi. Ah, ini namanya mabni yang muncul baru. Karena ada sebuah sebab. Kalau hilang sebabnya, ya enggak mabni lagi. Kembali ke mu'rob. Berbeda dengan mabni asli. Ini mabni KW ini. Ya, kalau mabni asli seperti semua domir seperti domir anta, anta. Domir rofa munfasil. Kalian letakkan dimanapun ya tetap bacanya anta. Tetap tidak ditanwin. Tetap irobnya nanti fi mahali rof'in. Padahal diletakkan dimanapun. Paham? Atau isi misyaro misalkan. Ya. Haza. Haza ini mabni. Asli mabninya. Dimanapun diletakkan ya dia tetap seperti ini gitu. Kalian masukkan inna. Kalian masukkan kana. Kalian masukkan fi'il Kalian masukkan huruf jer. Tetap mabni. Adapun kalau ini, ingat mabni tapi muncul baru. Karena sebuah sebab. Kalau sebab hilang, hukum mabni pun hilang. Ya, kalau sebab hilang, hukum mabni pun hilang. Nah, ingat, mufrad yang dimaksudkan isimnya la nafiatul lil jinsi mufrad di sini bukan mufrad dari sisi bilangan, tapi mufrad dari sisi tidak mudhof dan tidak syabihun bil mudhof. Hukumnya nanti dimabenikan. Tanda mabeninya dengan apa? Di atas apa tanda nasobnya gitu. Kalau dia mufrad berarti tanda nasobnya dengan fathah berarti mabniun alal fathi. Kalau dia berbentuk isim musanna tanda nasobnya dengan ya berarti mabniun alal ya'i. Kalau nanti dia berbentuk jama muzakkar salim tanda nasobnya dengan kasroh, berarti mabniun alal kasri. Begitu seterusnya. Paham ini? Enggak boleh dikatakan mabninya nanti selalu dengan fathah saja tidak. Mabninya ini dengan ya, dengan kasroh ataupun dengan fathah itu bisa semuanya. Tergantung jenis isimnya apa. Dan sekali lagi ingat, kalau dia digolongkan isim mabni, i'rab terakhirnya nanti fi mahalli nasbin. Menduduki kedudukan nasab. Jadi ingat ya kalau kita buat kesimpulannya gini. Isimnya la nafiyatulil jinsi itu terbagi dua keadaan. Keadaan yang pertama dia itu mu'rob. Paham? Kalau karena dia mu'rob, tapi karena dia menjadi isimnya la, berarti dia harus dinasobkan. Itulah yang kita sebutkan mu'robun mansubun. Dia mu'rob dan dibaca nasob. Paham? Kapan keadaannya itu? Apabila dia mudhof atau syabihun bil mudhof. Keadaan yang kedua dari isimnya la nafiyatul lil jinsi, dia itu dimabenikan. Kapan dimabenikan Apabila isimnya itu berbentuk isim mufrad. Apa tanda mabeninya? Tanda mabeninya tergantung lihat dulu isimnya. Kalau isim mufrad, tanda mabeninya dengan fathah mabniun alal fathi. Kalau isi musanna berarti tanda mabninya itu dengan ya karena isi musanna tanda nasabnya itu dengan ya. Kalau dia jama misalkan jama muannas salim berarti tanda nasabnya itu dengan kasroh berarti mabniun alal kasri. Ah, dari semua tanda mabni ini ujung-ujungnya kembalinya nanti akhirnya adalah fi mahalli nasbin ismullah annafiyatul jinsi. Satu menggunakan fathah, satu menggunakan ya, satu menggunakan kasroh kalau misalkan ada yang nak bertanya, tapi isimnya la nafiyatul jinsi itu harus nasab. Kenapa ini dengan kasroh? Multazimatin. Kenapa ini dengan ya? Jawabannya, itu tanda i'robnya. Adapun kedudukannya, fi mahalli nasbin. Itu berbeda, dua permasalahan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya suwaru khobarilla an nafiyatil jinsi. Gambaran gambaran tentang khobarnya la nafiyatul jinsi. Khobar la nafiyatul jinsi itu pun terbagi tiga. Yang pertama dia mufrad. Ya, mufrad di sini maksudnya apa? bukan jumlah dan juga bukan syibhul jumlah. Meskipun nanti bilangannya satu, dua, atau tiga, atau jama. Yang penting bukan jumlah sama bukan syibhul jumlah. Ya, bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Ya, itu yang masuk mufrad ya. Kalau dalam kitab An-Nahu Al-Kafi disebutkan huwa malai sajumlatan jumlatan wala syabiha jumlatin. Ya. Dia itu adalah isim yang ya, khobar yang bukan berbentuk jumlah dan juga bukan berbentuk syibhul jumlah. Ya, terserah nanti mau dua orang atau tiga orang. Seperti la mujtahida khosirun. Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh yang rugi. Khosirun di sini mufrad. Atau nanti kalau mau kita buatlah yang lain, contoh yang lain, misalkan la munafikuna, la munafikina sodikuna. Di sini juga dikatakan mufrad. La munafikina sodikuna. Tidak ada orang-orang munafik yang jujur. Sodikuna itu jamak muzakkar salim. Tanda rofaknya menggunakan waw. Tapi ini tetap dikatakan mufrad. Meskipun khobarnya berbentuk jamak, itu tetap dinamakan khobar mufrad. Karena yang namanya khobar mufrad itu khobar yang bukan berbentuk jumlah dan juga bukan berbentuk syibhul jumlah. Atau contoh jumlah. Yang pertama, hmm. la mugtaba lisanuhu afifun. Di sini syahidnya nanti lisanuhu afifun. Ini adalah jumlah ismiyah. Dan ingat sama ya. Mau dia jumlahnya jumlah ismiyah. Mau dia jumlahnya jumlah fi'liyah. Tetap harus ada robit yang kembali kepada isim. Dan di sini domir huwa lisanuhu hu itu kembali ke mugtab. Terus la muktaba yaslamu min adzan nasi. Ya, tidak ada orang yang suka bergibah itu yang selamat dari gangguan manusia. Nah, di sini lihat yaslamu adalah jumlah fi'liyah. Ya, berbentuk fi'il mudhari. Robitnya nanti adalah fa'ilnya yaslamu domir mustatir takdirnya huwa kembali ke isimnya la annafiyatul jinsi Kemudian Shibhu jumlatin. Khobarnya la nafiyalutulil jinsi berbentuk shibul jumlah. Dan ingat sudah berapa kali Anda sebutkan tentang shibul jumlah. Shibul jumlah boleh menjadi khobar kalau bisa menyempurnakan makna isim. Namun kalau nggak bisa berarti dia bukan khobar. Ya. Seperti la mauta fil jannah. La hasada baina solihaini. Atau baina solihina. Ya. La mauta fil jannati, tidak ada kematian di dalam surga. Maksudnya orang yang dimasukkan ke dalam surga itu mereka dikekalkan di dalamnya. La hasada baina solihin atau baina solihin. Ya, tidak ada hasad di antara orang-orang soleh. Di sini fil jannah dan baina solihina itu adalah syibhul jumlah dan bisa menyempurnakan makna isimnya. Kalau bisa, maka boleh menjadi khobarnya la an-nafiyatu lil jinsi. Kemudian yang terakhir hazfu khobarilla an nafyati jinsi, membuang khobarnya la nafyatu jinsi. Jadi terkadang ada khobarnya la an nafyatu jinsi itu yang dibuang. Ya. Terkadang ada khobarnya la an nafyatu jinsi yang dibuang. Di sini Kata beliau, ya juzu hazbu khabarillah an nafiyati jinsi, boleh membuang khabarnya la nafiatul jinsi idza alaihi dalilun. Kalau ada dalil yang menunjukkan ke sana gitu. Maksudnya ada korina, ada tanda bahwasanya memang la ini isimnya itu eh khabarnya itu dibu dibuang. Au ma min siyakil kalam atau bisa difahami dari siak sebuah kalam. Dari sebuah susunan sebuah ucapan bisa kita pahami gitu. Dalam muhadasa percakapan misalkan ya sudah ma'ruf terjadi seperti itu, kita fahami oh berarti isimnya eh khobarnya itu dibuang. Contohnya seperti la ba'sa. Ya, seperti kita katakan la ba'sa. Tidak mengapa. Ya wa takdiru takdirnya la ba'sa 'alaika, tidak mengapa atasmu atau la ba'sa bih, tidak mengapa dengannya. Ya. Itu sudah bisa difahami gitu. Maksudnya kalau ada orang yang mengatakan la ba'sa, ya sudah sudah ma'ruf gitu. Berarti memang ada khobarnya yang dibuang gitu. Wa mislu la dororo wa la diroro. Dan contoh yang lain seperti perkataan Rasulullah la dororo wa la diroro. Tidak perkara yang memudaratkan dan juga mendatangkan mudarat bagi orang lain. Tidak boleh melakukan perkara yang memudaratkan diri kita ataupun memudaratkan orang lain. Di sini sudah ma'ruf, isimnya ya khabarnya itu dibuang. Jadi itu kembali ke uslub penggunaan kita seperti biasa. Kalau sudah ma'ruf bahwasanya khobarnya itu dibuang, maka tidak mengapa dibuang. Yang setahu Anda pun tidak ada kaidah khususnya ya. Kembali ke kebiasaan dalam pengucapan sehingga sudah ma'ruf bahwasanya itu adalah khobar yang dibuang. Taib, Anda cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atuhu ilaih.